Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'd Alhamdulillah para pemirsa rahimani wa rahimakumullah kita telah sampai pada al aslul awal pokok yang pertama dan sebelum beliau memasuki pembahasan risalah al-usul ats-tsalatsah beliau telah menyampaikan mukadimah-mukadimah penting yang berkaitan dengan kaidah-kaidah agama ini. Mukadimah pertama berkaitan dengan arba'u masail, empat pembahasan atau empat perkara. Jika seorang ingin menjadi orang yang betul-betul beruntung dalam kehidupannya adalah dia berilmu, dia beramal, dia berdakwah dan dia bersabar. Lalu mukadimah kedua tentang Salah satu masail tiga permasalahan yang sangat penting diketahui dan diamalkan setiap muslim itu dinul Islam. Kemudian yang kedua kunci tauhid, yang ketiga al wala wal bara. Lalu beliau menjelaskan tentang milah Ibrahim dan baru itu beliau menjelaskan atau mulai masuk pada pembahasan inti yang diawali dengan mal usul athalatha allat yajibu ala kuli insanin marifatuha. Apa itu? Tiga perkara yang wajib dikenal oleh setiap orang. Dan ini tiga perkara ini terangkat dari pertanyaan dua malaikat saat di alam barzakh. Tiga perkara itu adalah mengenal Allah, yang kedua mengenal dudul Islam, yang ketika mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam beliau baru masuk pada pembahasan satu persatu. Diawali dengan pembahasan Marifatul Abdi Rabbah itu mengenal Allah sang sesembahan. Wa idza qila lak man rabbuk. Seandainya ditanyakan kepada Anda siapa Rabbmu? Yang dimaksudkan oleh beliau dengan man robbuk siapa robmu bukan bermakna siapa sang penciptamu tetapi bermakna siapa sesembahanmu. Karena dakwah atau tauhid uluhiyah ini yang menjadi sentral pertikaian antara para nabi dengan kaumnya. Adapun berkaitan dengan Rob, Allah Sang Pencipta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan dan mematikan, maka hal ini telah dikenal oleh orang-orang Quraisy, orang-orang musyrik, sehingga beliau mengajarkan man di sini maksudnya adalah siapa sesembahanmu. Para pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau dalam banyak pelajaran mengawali dengan pertanyaan dalam rangka menggugah orang yang akan diajar, orang yang mendengar agar memiliki perhatian akan pelajaran yang akan beliau sampaikan. Maka beliau mengawali dengan pertanyaan wa idza qila lak man rabbuk qul Katakanlah Rabbiyallahu wa Rabb jami'al bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'bud siwah. Beliau katakan, apabila Anda ditanya siapa sesembahanmu, maka jawablah kata beliau, fakul Rabbi Allah. Rabku adalah Allah Subhanahu wa taala. Nama sesembahanku adalah Allah. Sesembahanku adalah Allah. Lalu beliau memberikan rincian lagi, siapa itu Allah? Alladzi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Allah adalah yang menciptakanku, menyediakan rezeki bagiku yang memilikiku ini makna Rob dan Allah adalah Robnya seluruh alam yang Allah Subhanahu taala dalam menciptakan, memelihara, mengendalikan semua yang ada bini amih dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu taala. Renungkan para pemirsa rahmat Allah, ambil satu contoh tentang penciptaan manusia. Bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala menyertai penciptaan manusia? Manusia yang terjadi dari pertemuan antara air laki-laki dan air perempuan, sel sperma dan sel telur, lalu menyatu menjadi nutfah, lalu nutfah berkembang menjadi alaqah, Alaqah berkembang menjadi mubghah. Mubghah berkembang menjadi janin. Hingga kemudian Allah keluarkan dari rahim. Pada saatnya jadilah kemudian manusia. Perhatikan selama dari awal sampai lahir penuh dengan rahmat Allah. Bagaimana Allah mengirim makanan kepada bayi ketika di rahim seorang ibu. Bagaimana Allah meletakkan janin yang sangat rawan rusak ini di tempat yang sangat kokoh yaitu rahim. Ini semuanya dengan rahmat Allah SWT. Lalu bagaimana ketika telah menjadi janin Allah mengirim makanan kepadanya? Ini rahmat Allah SWT. Alam semesta demikian juga Allah ciptakan dengan rahmat Allah, penuh dengan rahmat Allah. Katakanlah satu contoh di antaranya bagaimana Allah mengedarkan matahari untuk kita yang seandainya matahari itu bergeser berada berapa derajat aja, maka akan bisa rusak dunia alam semesta ini. Semuanya dikendalikan Allah dengan ini rahmat Allah swt. Maka dikatakan Allah adalah Robku dan Robnya seluruh alam semesta. Wahwa ma'budi dialah Allah sesembahanku. Laisa li ma'budun siwa yang tidak ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang rahmati Allah, perhatikan baik-baik. Ketika kita pernah diajarkan tentang tauhid, tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala dengan ungkapan beliau Rabbi Allah alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa ma'budun siwa maka secara ini jelas beliau menjelaskan atau beliau menyebutkan tentang tiga perkara itu pula Rabbi Allah Rabb adalah Allah. Allah adalah asma'ullah al-azam. Nama Allah yang paling besar. Sehingga penyebutan Allah, Rabbi Allah, mewakili tentang tauhidul asma' wa sifat. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamina bini'amihi. Ini mewakili tentang tauhid rububiyah. Di mana Allah adalah Rabku yang Rabku dan Rabnya alam semesta Ya Allah dalam menciptakan dan mengaturnya semuanya dengan nikmat Allah SWT. Wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Allah sesembahanku yang tidak ada sembahan selain Allah SWT bagiku. Ini tauhidul uluhiyah. Sehingga secara tidak langsung beliau telah menegaskan tentang tiga jenis tauhid ini dalam mengenalkan tentang Allah Subhanahu Tentang siapa Rabb kita, siapa sesembahan kita. Sesembahan kita adalah Allah, Allah yang memiliki rububiyah dan Allah SWT yang satu-satunya yang berhak untuk disembah yang tidak ada sesembahan lain kecuali Allah Swt. Lalu beliau membawakan dalil wad dalilu alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kenapa ini dalil adalah Rabb? Allah Rabbul Alamin. Allah lah yang berhak disembah. Maka beliau bawakan ini sebagai dalil untuk menegaskan man rabbuk siapa itu Rabbmu, siapa sesembahanmu. Sesembahanku adalah Allah yang Allah itu Rabbul Alamin. Yang berhak disembah adalah yang Rabbul Alamin. Yang bukan Rabbul Alamin tidak berhak disembah. Wa kullu man siwallah huwal alam. Dan semua selain Allah namanya alam. Sehingga Allah Robnya seluruh alam. Ada alam mala, ada alam malaikat, ada alam manusia, ada alam jin, ada alam hewan, dan semisalnya. Semua alam ini Robnya adalah Allah Subhanahu taala. Wa ana wahidun min dalikal alam dan saya kata Syekh adalah salah satu di antara alam yang ada itu. Para pemirsa, ini adalah paragraf poin yang pertama al-aslul awal yaitu ma'rifatullah mengenal Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan wa idza qilalak man rabbuk kalau Anda ditanya siapa Robmu, maka inilah yang beliau kenalkan kepada kita siapa Rob sembahan kita Rob sembahan kita adalah Allah. Allah yang menciptakanku dan menciptakan semua alam semesta. Dan Allah yang memelihara dengan nikmat-nikmatnya. Dan Allah saat satunya sembahanku yang tidak ada sembahan lain kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Bismillah. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa ala alihi wa sahbihi sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.